Al-Baqarah ayat 5. Ulaika. Kelompok huruf 22. Zalika zalikum zalikum tilka tilkuma artinya itu Zalika dalikum zalikum tilka tilkuma artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Ulaika artinya mereka itu ala kelompok satu artinya di atas lagunya bijari Bi dengan seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari bi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi Huda bukan huruf pasti yang lainnya min kelompok huruf satu artinya dari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari bi di dalam andari hatta sehingga bitawa demi him rabbihim him kelompok huruf 25 domir Huhi dia lelaki Huma mereka berdua Humhim mereka lelaki Hahi dia wanita Huma mereka berdua Huna mereka wanita Kakakmu lelaki Kuma kalian berdua kum kalian lelaki ki kamu wanita kuma kalian berdua kuna kalian wanita iyani aku na kami iyani aku na kami iyani aku na kami yani nak kami wa ulaika wa kelompok huruf 13 al atfu wadan au atau famaka am atau salalalalala amma adapun Suma kemudian salalalalala Babahkan hatta hingga lakin atang tetapi babahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya wa artinya dan Ulaika sama dengan yang pertama kelompok huruf dua-dua artinya mereka itu hum mereka kelompok huruf dua empat <clears throat> domir huwa huma hum artinya dia huwa hum ar hum untuk lelaki satu huma untuk lelaki dua hum untuk mereka lelaki Hiya huma huna artinya dia Hiya untuk wanita satu Huma untuk wanita dua Huna untuk mereka wanita Anta antuma artinya kamu Anta untuk lelaki satu Antuma untuk lelaki dua Antum untuk kalian lelaki Anti antuma artinya kamu Anti untuk wanita satu Antuma untuk wanita dua Antuna untuk kalian wanita Ana itu artinya saya nahnu itu kami semua cukup itu saja domir dan artinya hum artinya mereka lelaki muflihun bukan huruf pasti yang lainnya